Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang membawa keberkahan menghasilkan ilmu yang bermanfaat serta amal yang soleh dengan demikian pertemuan kita ini adalah pertemuan yang benar-benar dilandasi oleh iman pertemuan yang dilandasi oleh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala al-hubbu fillah wal bughdu fillah tidak lupa salawat serta salam untuk kita aturkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga beliau dan juga kepada seluruh sahabat-sahabatnya yang telah mengemban meneruskan perjuangan Rasulullah SAW sepeninggal beliau hingga di Islam agama yang kita cintai ini sampai kepada kita dalam keadaan Sofia naqiyah dalam keadaan putih bersih tanpa ada campuran ataupun ada yang terkurang sedikit pun. Ikhwan wa tadi sebagaimana telah disampaikan oleh Ustaz Heri Purnama, jazakallahu khairan bahwa ada rolling tema. Tema memahami khilaf para ulama dengan izin Allah akan kita bahas besok pagi karena suasana pagi hari yang sejuk, udara yang sepoi-sepoi lebih layak untuk membahas perselisihan. Di sore hari yang seharian sudah penuh dengan berbagai macam dinamika kehidupan, kalau sore hari sebelum tidur dibekali dengan perselisihan, saya khawatirnya ada yang tidak bisa tidur malam ini. Agar happy ending kata orang. Jadi malam ini kita dibekali dengan sesuatu yang menyejukkan hati maka diroling yang membutuhkan dada lapang, suasana sejuk, suasana hang dingin itu kita undurkan besok pagi agar betul-betul eh, kondisi kondusif. Jangan sampai sudah lelah seharian banyak pekerjaan, sore masih harus khilaf. Baik, Eh, bapak-bapak dan ibu sekalian, ikhwan wa hibai, rahimanallahu hayyakum. Ada satu hadis yang sangat masyhur telah kita hafal bersama tentang tersebut menyerupai orang lain. Rasulullah SAW telah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu masyarakat, satu kaum, atau seseorang, atau satu komunitas, maka ia digolongkan dari golongan tersebut, komunitas tersebut, kaum tersebut, masyarakat tersebut. Namun sebelum saya berbicara lebih jauh tentang seluk-beluk tentang menyerupai orang lain, meniru orang lain. Saya ingin menekankan satu poin penting Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan umat manusia di dunia ini bahkan seluruh makhluk di dunia ini dalam keadaan berpasang-pasang. Dalam keadaan berpasang-pasang dan masing-masing masing-masing memiliki ciri khas, memiliki karakter yang cocok, layak sesuai dengan jenisnya. Allah ciptakan ada laki, ada wanita dan karakter laki-laki berbeda dengan karakter wanita. Sebaliknya, Allah menciptakan manusia pun dalam bentuk yang berbagai macam. Ada yang Allah ciptakan dalam keadaan sempurna utuh, sehat walafiat tanpa ada cacat. Dan ada yang terlahir ke dunia dalam keadaan membawa cacat bawaan sejak ia dalam kandungan ibunya. Ada yang kakinya e, maaf bukan dalam maksud menghina, namun sekedar mencontohkan. Ada yang kakinya e, jalannya harus pincang, ada yang e, jalannya membungkuk dan berbagai macam bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dan ada pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini ada yang saleh dan ada yang toleh, ada yang jahat ada yang mukmin, ada yang kafir. Dan berbagai macam lagi perbedaan yang terjadi antara manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan kondisi ini dengan firman-Nya, "Wa min kulli syai'in khalaqna zaujain." Dan dalam segala urusan, dalam segala makhluk dalam segala ciptaan Allah ciptakan dalam keadaan berpasang-pasang. Ada yang ciptakan sempurna, ada yang diciptakan dalam keadaan cacat. Ada yang diciptakan sebagai laki-laki, ada yang sebagai wanita. Ada yang tampan, ada yang kurang tampan, ada yang cantik, ada yang kurang cantik, ada yang putih, ada yang hitam, dan berbagai macam pasangan. Ada yang kaya, miskin, ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang amalannya benar dan amalannya buruk. Namun sebelum kita melihat dari sisi buruk dan baik secara syariat atau buruk dan baik secara khilqi, secara wujud eh, eh, lahir manusia, maka ada satu poin yang perlu saya catatkan di sini bahwa semua itu apapun yang terjadi itu semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak tercela tatkala Anda diciptakan sebagai laki-laki. Demikian juga wanita, tidak ada yang mencela apalagi menyalahkan kenapa kamu terlahir ke dunia dalam keadaan sebagai wanita. Itu adalah garis kodrat yang harus diterima. Sebagaimana yang tercipta dalam keadaan membawa cacat, juga tidak sepantasnya dia menyalahkan siapapun. Kenapa engkau sebagai ayahku? Kalau aku ayahnya yang lain, mungkin saya tidak cacat, tidak ada. Itu semua adalah terjadi murni atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini bila perbedaan terjadi atas ciptaan wujud lahiriah manusia. Namun ada perbedaan yang terjadi atas ulah manusia sendiri. Yaitu ada yang kafir, ada yang muslim. Orang kafir itu ulah tangan dia sendiri. Orang fasik Orang yang berbuat maksiat, pezina, pencuri, peminum khamar, itu adalah ulah tangan dia sendiri. Karenanya kelak di hari kiamat, ia harus mempertanggungjawabkan amalannya. Berbeda dengan orang yang terlahir dalam keadaan cacat. Ia tidak harus mempertahankan, mempertanggungjawabkan amalannya. Nah, ikhwan wa Diciptakannya manusia berpasang-pasang ini memang itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala agar dunia ini menjadi darub tila. Dunia ini sebagai uh, dunia yang tempat kita diuji. Untuk apa kita diuji? Untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Untuk menguji manakah siapakah dari kita yang ayyukum ahsanu amal amalannya yang paling baik yang diciptakan sebagai manusia yang sempurna tanpa membawa cacat, bisakah dia menjadi orang yang paling baik amalannya? Dengan apa? Dia syukuri. Dia syukuri ciptaan dia yang sempurna. Wajah dia yang tampan, wajah dia yang cantik, kulit dia yang putih, yang dia terlahir dalam keadaan sempurna. Dan yang terlahir dalam keadaan membawa cacat pun dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cacatnya. Sebagaimana yang tercipta dalam keadaan sempurna diuji dengan kesempurnaan yang ada pada dirinya, yang cacat pun diuji. Apakah ia bisa menjadi orang yang paling baik amalannya? Dengan apa? Dengan bersabar, dengan menerima qada Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada. Takdir bukan untuk disesali, namun disabari ataupun disyukuri. Sebagaimana yang terlahir sebagai laki-laki, buktikan bahwasanya Anda adalah laki-laki yang sempurna syukurilah sebagai seorang laki-laki dan sebaliknya pun demikian kaum wanita syukurilah sebagai seorang wanita dan tunjukkan bahwasanya saudari adalah wanita yang sempurna sebagai sewajarnya seorang wanita namun bila perbedaan terjadi karena ulah tangan kita sendiri menjadi orang kafir, menjadi orang fasik, menjadi orang berbuat maksiat, maka tidak ada alasan baginya untuk mempertahankan kefasikannya, mempertahankan kekufurannya. Kenapa? Kekurangan, kekufuran, kefasikan, amal dosa itu adalah cacat yang ia perbuat dan cacat ini bisa diobati dengan apa? Dengan iman, dengan amal soleh dan dengan taubah. Ia bertobat dari kekafiran dari kefasikan dan kemunafikannya. Nah, sebelum kita bicara jauh tentang kefasikan, kemunafikan, dan kekafiran, saya ingin memfokuskan pembicaraan tentang wujud lahiriah kita. Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan kita dalam keadaan berpasang-pasang, ada laki-laki, ada wanita. Ada suatu hal yang unik. Saya yakin kita tatkala merenung akan merasa takjub dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada ciptaan kita ini. Betapa tidak kaum laki-laki akan terasa sempurna, terbukti dan dia sebagai laki-laki yang betul-betul laki-laki yang layak untuk diacungi jempol adalah tatkala ia berhasil mewujudkan mempertahankan karakter aslinya sebagai seorang laki-laki. Berjalan tegap, berbadan kuat, kemudian bersuara tegas, pemberani, dan ia bersahaja tidak melenggak-lenggok dan penuh dengan perhiasan. Itulah laki-laki yang sempurna. Namun subhanallah, kalau ada laki-laki yang hobinya berdandan, memakai perhiasan, apalagi lipstik, lengkap, jalannya melenggak-lenggok, pasti Anda akan mengatakan ini orang tidak normal. Padahal baru saja mungkin di tangan saudara terdapat satu keranjang, satu bungkus, satu wadah lengkap perhiasan yang baru saja saudara beli. Ada emas, ada cincin, ada lipstik, ada pakaian yang bagus untuk siapa? Untuk istri tercinta. Namun tak kalah saudara melihat apa yang ada di tangan ini dikenakan oleh sesama jenis laki-laki lu kok pakai yang saya belikan untuk istri saya listrik ya pakai kalung dia pakai gelang dia pakai jalannya melenggak-lenggok seperti jalan istri saya saudara pasti mengatakan ini laki tidak normal padahal perhiasan melenggak-lenggok suara yang lembut apa namanya berdandan habis perhiasan apa namanya lipstick dia pakai semuanya ini akan tampak menawan, tampak memikat tatkala dipakai siapa? Kaum wanita. Karena para ulama mengatakan, kesempurnaan wanita adalah kelemahan laki-laki dan kesempurnaan laki-laki adalah cacat bagi kaum wanita. Karenanya saya yakin bagi para bapak-bapak yang sudah menikah atau teman-teman mas-mas yang sudah menikah, saya yakin ketika ingin menikah tidak dia pilih-pilih. Dia tidak ingin mendapatkan pasangan yang suaranya menggelegar. Tapi kalau mau ucapkan salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Caranya tegak. Kemudian badannya metekel. Tidak suka berdandan. Saya yakin tidak ada mau. Laki-laki yang bahkan mungkin dia akan sulit untuk mendapatkan pasangan. Namun sebaliknya, kaum wanita pun tidak ingin mendapatkan pasangan yang kalau masuk rumah, Assalamualaikum. Ada yang di rumah enggak ya? Saya yakin tidak ada yang mau seperti itu. Kenapa? Ini adalah karakter wanita. Suara lembut, jalannya sambil, e, ada yang di rumah enggak mas ya? Saya yakin tidak ada yang mau pakai perhiasan lengkap berdandan, pakai lipstik. Subhanallah, bukankah Anda suka mengenakan itu semua? Iya. Dipakai wanita saya suka. Saya yang pakai suka, tapi kalau yang pakai laki-laki saya tidak suka laki-laki yang seperti itu. Karena jagalah kesempurnaan Anda sebagai laki-laki. Jagalah pertahankanlah karakter asli karena itulah ketampanan Anda, itulah kesempurnaan Anda. Jangan pernah bermimpi untuk memiliki karakter yang ada pada lawan jenis. Syukuri sebagai laki-laki, sebagaimana wanita syukuri sebagai wanita. Namun kalau sampai terjadi ada laki-laki yang meniru wanita, wanita meniru laki-laki, maka na'udzubillah itu adalah cacat dan itu adalah perbuatan dosa besar. Karenanya Rasulullah SAW mengatakan la'anallahul mukhannithina minar rijal. Dalam riwayat lain disebutkan la'anallahul mutasyabihina minar rijali bin nisa. Allah melaknati laki-laki yang menyerupai wanita. Sebaliknya Allah juga melaknati la'anallahul mutasyabbihat atau al-mutarajjilat minan nisa. Allah melaknati wanita-wanita yang hobi meniru laki-laki atau wanita yang tomboy yang sukanya berperilaku seperti perilaku laki-laki. Kenapa? Ini cerminan tidak adanya syukur nikmah. Ini cerminan bahwa Anda menentang kodrat Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Anda menyesali, kenapa saya terlahir sebagai laki-laki? Kenapa saya terlahir sebagai wanita? Subhanallah. Inilah hikmah kenapa menyerupai laki-laki, menyerupai wanita diharamkan atas kaum laki-laki dan menyerupai laki-laki diharamkan atas wanita. Ini cerminan kita tidak syukur nikmah dan cerminan kita menentang kodrat. Nah, ini saya rasa jelas karena ini saya yakin masyarakat kita masih memiliki fitrah yang lurus sehingga yang bencong, yang banci, yang tomboy di masyarakat masih tetap celah. Nah, saya ingin menekankan poin tentang tasabuh yang sering dilalaikan oleh masyarakat. Ini tasabuh, tapi ini saya yakin masih kita sudah tahu, sudah mengerti kalau itu tercela. Saya ingin menekankan tentang poin tasabuh yang di masyarakat sering dilalaikan. Namun sebelum ke sana saya ingin bertanya tentang hadis yang telah saya bacakan tadi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia tergolong dari kaum tersebut. Saya ingin bertanya, hadis ini celaan atau pujian? Siapa yang menjawab? Mantasab tasabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia digolongkan dari kaum tersebut. Celaan atau pujian? Celaan. Tidak ada yang bilang pujian? Tidak ada yang bilang pujian? Hah? Bisa dua-duanya, itulah yang benar. Walaupun hadis ini sering dibawakan untuk mencela, untuk mengharamkan. Namun hadis ini sejatinya sebagaimana dijelaskan oleh para surah hadis, para pensarah hadis, hadis ini adalah bisa pujian dan bisa celaan. Siapa orang yang Anda tiru. Bila Anda meniru para nabi, maka Anda terpuji. Makanya Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati. Hendaknya kalian meniru sunnahku meneladani sunnah wa sunnatul khulafai rasyidin al Mahdi min ba'di dan juga meniru teladan para khulafa rasyidin setelahku yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Ini berarti tersyabuh dengan nabi para orang soleh itu terpuji. Sebaliknya, orang yang meniru dengan orang yang tercela perilakunya, akhlaknya. Yaitu orang kafir, orang fasik, ahlul bid'ah atau ahlul maksiyah. Maka berarti ini adalah celaan. Man tasyabbaha minhum biqaumin fawa minum barang siapa yang meniru satu kaum maka ia digolongkan dari mereka. Jadi poin pertama yang ingin saya tekankan harap diluruskan pemahaman tentang hadis man tasyabbaha biqaumin fa minhum. Ini bisa celaan dan bisa pujian. Ini bisa anjuran dan bisa larangan. Hal kedua, poin kedua yang ingin saya tekankan bahwa setelah kita mengetahui bahwasanya hadis ini bisa berarti pujian dan bisa berarti celaan, larangan dan juga anjuran, saya ingin menekankan bahwa tasabuh dengan orang yang tercela tasyabuh dengan orang-orang kafir itu ternyata tidak semuanya haram. Kenapa? Dalam banyak ayat, dalam banyak hadis bahkan Allah telah memerintahkan kita untuk tasyabuh dengan orang-orang sebelum kita. Tasyabuh menyerupai dengan orang-orang selain umat Islam. Contohnya Allah telah berfirman Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang yang beriman, sungguh telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Karenanya hati-hati dalam menggunakan kata-kata tasyabuh karena tidak semua tasyabuh haram. Bahkan menurut para ulama ada tasyabuh yang wajib diantaranya ini meniru umat sebelum kita dalam urusan puasa. Mereka puasa kita puasa. Demikian juga haji. Haji siapa orang yang pertama kali berhaji? Ibrahim alaihissalam. Namun kita tetap disyariatkan untuk berhaji walaupun itu ajaran umat sebelum umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti saya akan sebutkan kapan tersebut haram dan kapan tersebut halal. Kemudian di antara bukti bahwasanya tidak semua tasabuh itu haram adalah Rasulullah SAW pada suatu hari tatkala hendak mengirimkan surat ke Romawi dikatakan kepada beliau innahum la yaqra'una kitaban illa idza kana makhtuma sungguhnya mereka tidak akan mau membaca surat kecuali kalau di stempel maka sejak saat itu Rasulullah SAW membuat stempel dalam bentuk cincin. Apa alasan Nabi SAW membuat stempel cincin? Alasannya meniru agar mereka mau membaca tulisan beliau. Nah, setelah kita tahu bahwasanya ada tasyabuh yang disengaja oleh Nabi dilakukan dan bahkan diperintahkan dan tidak haram. Maka pasti kita bertanya, lalu bagaimana? Kapan tasabuh haram dan kapan tasabuh halal? Kenapa poin ini saya angkat? Kita seringkali mengeneralkan pukul rata bahwasanya tasabuh tasabuh haram-haram. Kita tidak pernah membuat perincian. Karenanya sering sekarang di masyarakat ada yang mengatakan pakai jas haram. Kenapa? Nabi tidak pernah pakai jas. Sahabat tidak pernah pakai jas. Ada lagi yang mengatakan memakai peci hitam kebetulan saya tidak pakai hitam. Ada korbannya di sini. Maaf Pak ya sekedar contoh. Memakai peci hitam itu haram. Kenapa? Itu tersapu Dengan siapa? Bingung. Saya mengalami kasus serupa. Waktu saya di Lombok, saya pakai baju hitam. Saya dituduh tersepuh saudara. Saya tanya dengan siapa? Dengan Nasrani katanya. Nasrani di mana pak? Nasrani di Sumatera. Kebetulan saya di Sumatera ini, saya heran. Kok ada orang Nasrani pakai baju hitam? Di mana itu? Katanya di Sumatera. Subhanallah asal ngomong asal berbicara tentu ini tuduhan yang tidak benar. Tidak ada orang Nasrani tatkala masuk gereja pakai seragamnya apa? Peci hitam. Peci hitam pasti dipakai oleh umat Islam. Itu identik ciri khas kaum muslimin di mana? Di Asia Tenggara, bukan Indonesia saja, Pak. Malaysia juga pakai hitam juga loh. Asia Tenggara, terutama Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Sehingga kita juga tidak dibenarkan untuk mengatakan seperti itu. Ini pakaian umat Islam kok diharamkan. Yang unik, yang unik kaum muslimin di negeri kita terutama para pemuda tatkala mulai semangat belajar, semangat menuntut ilmu ada satu kesepakatan yang tidak tertulis. Berganti atribut kalau sebelum belajar agama pakai peci hitam kebetulan yang kemarin seperti saya tadi pagi pakai seperti yang dipakai mas ini dan yang lainnya sarungan pakai baju koko sekedar belajar agama seakan-akan ada kesepakatan tidak tertulis harus ganti baju pakai baju Pakistan kalau tidak Pakistan pakai baju Yaman kalau tidak Yaman pakai baju Arab Saudi yaitu gamis tabu seakan-akan aib. Kalau orang yang sudah belajar ilmu agama, dia sarungan, pakai peci hitam, pakai baju koko. Seakan-akan ada kesan bahwasanya penduduk Indonesia tidak layak masuk surga. Kalau Indonesia mau masuk surga, harus ganti atribut jadi orang Pakistan. Itu minimal. Kalau ingin lebih sempurna, jadi Yaman. Pakai apa? Ubel-ubel di kepala. Kalau ingin lebih sempurna, pakai pakaian orang Arab Saudi gamis dan pakai kutrah. Ini ada kesan seperti itu walaupun tidak diucapkan tapi itulah kesan yang ditangkap oleh masyarakat. Puasanya kalau belajar salafi, belajar agama, belajar ahli sunnah itu harus ganti atribut. Subhanallah. Apakah masyarakat Indonesia ini tidak layak masuk surga? Kok pesimis sekali? Sekedar belajar agama langsung ganti pakaian. Subhanallah. Ini satu hal yang tidak sepantasnya ada dalam hati kita. Penduduk kita harus optimis. Bangsa Indonesia optimis, kita juga layak masuk surga. Kita memiliki budaya warisan yang itu layak digunakan bekal untuk masuk surga. Pakaian yang sudah menutup aurat dan itu merupakan pakaian ciri khas kaum muslimin tidak sepantasnya ditinggalkan. Itu akan lebih menyejukkan di masyarakat dibanding kalau kita ganti atribut. Nah, ini sekitar contoh dan itu kasus yang saya alami sendiri. Ikhwan wahibai, setelah kita memahami wahnya tidak semua tasabuh itu haram. Karena ternyata Al-Quran dalam beberapa ayat mencontohkan kita meniru umat sebelum kita. Rasulullah SAW meniru Romawi dalam membuat cincin. Bahkan Rasulullah SAW bagi yang pernah mempelajari sejarah dinar dan dirham. Uang dinar dan dirham. Rasulullah SAW Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, eh, kemudian Hasan, Muawiyah, Yazid bin Muawiyah belum pernah membuat dirham dan dinar sendiri. Lalu dari mana mata uang yang mereka pakai? Mereka menggunakan dinar dan dirham tempaan bangsa Persia. Sepakat pala sejarah, puasanya dinar yang dipakai di zaman Rasulullah adalah dinar Persia dirham yang dipakai adalah dinar Persia. Belum pernah. Pertama kali khalifah yang membuat dinar dan dirham tempaan adalah di zaman Abdul Malik bin Marwan. Mereka, dialah yang pertama kali membuat tempaan. Kenapa dia membuat dinar dan dirham sendiri, mata uang sendiri? Dikarenakan kala itu setelah Persia runtuh, maka mulailah pembuatan dinar dan dirham tidak terkoordinir sehingga mulai banyak orang bikin sendiri ukurannya beda-beda dan banyak yang memalsukan dinar dan dirham. Karenanya Abdul Malik bin Marwan merasa perlu untuk membuat mata uang sendiri. Sejak itu dikenallah dinar islami. Dinar yang dibuat di negeri Islam. Ini contoh nyata bahwa untuk urusan uang, untuk urusan duniawi seperti itu, selama itu berguna, selama itu bermanfaat, maka itu bukan domain tasabuh yang haram namun tasabuh yang mubah karenanya saya ingin mulai sekarang saya ingin saya sebutkan kapan tasabuh itu haram para ulama telah menyebutkan beberapa kriteria-kriteria tasabuh yang diharamkan yang pertama tasabuh yang haram di dalam Islam adalah tasyabuh dalam hal-hal urusan-urusan perbuatan-perbuatan yang itu merupakan ciri khas identik pembeda orang kafir dengan orang muslim simbol mengenakan salib itu adalah simbol orang Nasrani maka kaum muslimin tidak boleh membiarkan ada salib di rumahnya salib di pakaiannya ataupun di harta bendanya atau di tempat dia berada kenapa tatkala kita menakan salib berarti kita telah tasyabu dengan mereka dan ini tasyabu yang haram. Karenanya Rasulullah SAW melarang kaum muslimin bahkan Rasulullah SAW mengabarkan kelak tatkala Nabi Isa alaihissalam kembali diturunkan ke dunia di antara tugas yang beliau jalankan adalah mematahkan seluruh salib yang beliau temui. Karena ini bukan ajaran para nabi. Ini adalah ajaran orang-orang kafir dan bukan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Maka beliau akan patahkan. Jadi syarat pertama tasyabu itu haram adalah kalau amalan tersebut, perbuatan tersebut, benda tersebut merupakan ciri khas sehingga sekedar kita melihat, oh pakai pakaian ini berarti dia dari orang ini. Misalnya pakai pakaiannya, seragamnya uh, itu apa namanya pendeta Buddha itu ada seragam sendiri, pakainya pendeta, gereja Nasrani, Baba Vatikan atau yang lainnya yang serupa itu jelas itu tidak dibenarkan. Kenapa? Berarti tatkala kita meniru secara lahir, secara fisik itu cerminan adanya kecintaan, kerelaan atau adanya kedekatan mualah, adanya pembelaan terhadap orang non-muslim. Karena para ulama telah sepakat bahwasanya adanya keserupaan lahir itu pasti diikuti dengan kedekatan dan keserupaan batin. Tidak heran. Silahkan buktikan kalau tidak percaya. Tatkala saudara sedang mengenakan sesuatu HP yang semerek satu seri, pasti Anda tertarik untuk menoleh Oh, sudah lama. Oh, baru oh HP kita sama. Makanya banyak di zaman sekarang komunitas-komunitas yang mereka membuat satu persatuan. Apa yang menyatukan mereka? Hanya kesamaan benda. Komunitas kendaraan, motor besar, motor kecil, macam-macam. Apa yang menjadikan mereka bisa bersatu? Bisa membuat komunitas, membuat kegiatan-kegiatan bersama adalah hanya faktor keserupaan lahir, yaitu sama-sama memiliki benda merek tertentu. Karenanya para ulama mengatakan tasabuh dalam perbuatan lahir, dalam hal lahir itu pasti cepat atau lambat disadari atau tidak akan mewariskan menghasilkan keserupaan, kesamaan dalam batin kita. Tentu ini tidak benar. Tatkala kita ridho, tatkala kita cinta, tatkala kita loyal kepada non muslim atau loyal kepada orang fasik. Makanya Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna bil yaumil akhir wa dunaman hadallaha wa rasulah. Tidak mungkin, mustahil engkau bisa menemukan orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian mereka berbuat muadah, kasih sayang, saling loyal, cinta, mencintai dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Itu mustahil. Tatkala ada keserupaan dalam lahir, itu cerminan adanya tasyabuh, adanya keserupaan dalam batin. Nah, untuk menjaga iman saudara, menjaga takwa saudara kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Anda dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir demi keutuhan iman dan Islam Anda. Nah, jadi poin pertama tasyabuh itu haram kalau itu merupakan ciri khas orang kafir atau orang fasik atau orang munafik. Karenanya sampai pun dalam tutur kata kita dalam Al-Qur'an dilarang untuk meniru tutur katanya orang-orang Yahudi. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulun durna wasma'u." Wahai orang Ibn, jangan sekali-kali engkau mengatakan ra'ina. Ra'ina dalam bahasa Arab itu artinya tunggu kami. Pelan-pelanlah dalam berbicara agar kami bisa mendengarkan dan memahami. Itu arti bahasanya. Namun, karena orang-orang Yahudi sering sekali mengatakan kepada Rasulullah SAW, Ra'una. Wahai Muhammad, engkau ini dungu. Ru'unah itu artinya adalah dungu. Nah, mereka ingin mencela Nabi dengan kata-kata yang terkesan meminta agar Nabi itu berbicara pelan-pelan, namun satunya mereka ingin mengatakan engkau itu dungu. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan tegas melarang kita mengucapkan ra'ina agar tidak menyerupai ucapan orang-orang Yahudi orang kafir yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan dungu. Karena dalam tutur kata pun kalau itu merupakan ciri khas orang-orang kafir, itu merupakan perbuatan orang kafir, kita pun dilarang untuk meniru. Ini poin pertama. Poin kedua, tasabuh dikatakan haram kalau itu ciri khas dan kedua tidak diajarkan secara spesial dalam agama kita. Haji itu adalah ciri khas Nabi Ibrahim agama yang setelah diutusnya Rasulullah SAW menjadi agama yang batil, agama yang ditolak. Sudah mansuh, dianulir. Sehingga kalau ada orang yang beragama dengan agama Nabi Ibrahim, tentu dia tidak diterima agamanya. Namun, walau demikian, karena dalam Islam ajaran haji itu diakui dan tetap dibenarkan, maka kita tetap boleh haji. Kenapa? Karena ada dalil yang memerintahkannya. Jadi walaupun itu ciri khas mereka, namun kan ada perintah khusus dalam syariat kita, maka tidak mengapa kita meniru. Tidak mengapa kita meniru. Karena tidak ada alasan sekarang orang mengatakan eh, orang-orang Yahudi sekarang jenggotan. Berarti kita yang sunnah adalah tidak jenggotan tidak. Agama itu bukan permainan. Jadi sudah jelas ada dalilnya Aful liha, panjangkanlah jenggot. Ada perintahnya. Jadi walaupun sekarang orang Yahudi, para pemain musik telah menjadi tren berjenggotan, maka bukan berarti itu kita diperintahkan untuk mencukur jenggot untuk menyelisih mereka. Tidak. Kalau itu kita lakukan, saya agama ini akan jadi permainan. Besok Yahudi sepakat sholat di masjid. Maka kita keluar dari masjid. Besok Yahudi sepakat pakai sarung dan peci hitam. Maka kita ganti. Tidak pakai sarung dan tidak pakai peci hitam. Besok sepakat Yahudi pakai baju putih. Bahkan produksinya, perusahaan yang dibikin Yahudi. Maka kita tidak boleh pakai angka agama ini akan menjadi permainan. Kalau seperti itu. Jadi syariat yang telah diajarkan dalam Islam walaupun itu asal usulnya serupa sama dengan orang-orang Yahudi maka tidak masalah. Karenanya eh, beberapa saat yang lalu tatkala ada orang yang kurang kerjaan para ahli e, sejarah yang kurang kerjaan ingin sok jadi pahlawan dan ingin sok jadi ilmuwan yang menemukan hal baru. Padahal itu adalah hal usang sudah ketahuan sebelum dia mengadakan penelitian. Katanya, sholat kita ini asal usulnya adalah sholat seperti sholatnya orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dulu dalam literatur-literatur kuno Yahudi, solatnya seperti kita menghadap dan mengangkat tangan, rukuk, sujud. Tidak seperti yang dilakukan orang Yahudi sekarang. Banyak mulai bikin penelitian ini membuat ban resah kamu. Bagaimana? Sholat kita kok ditiru, diadopsi dari Yahudi? Tidak masalah. Kenapa risau? Karena memang sumber wahyu para nabi itu satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala ada keserupaan antara ajaran para nabi, bukan hal yang asing, bukan hal yang perlu dirisaukan dan itu bukan hal yang baru. Karena ternyata banyak dalam ayat, banyak dalam hadis Rasulullah menjelaskan bahwa umat-umat sebelum kita pun juga ternyata sholat. Diperintahkan untuk sholat. Sehingga kalau ternyata ditemukan ada keserupaan kesamaan, bukan hal yang baru. Dan itu termasuk riset yang tidak ada manfaatnya buang-buang waktu untuk membuktikan yang sesuatu yang sudah jelas. Dalam Al-Quran ada ayatnya. Bahwasanya mereka juga sholat. Dalam hadis juga dijelaskan bahwasanya umat sebelum kita juga sholat. Sebelum kita puasa. Sudah ketahuan. Kenapa mesti ada riset? Kenapa mesti kita bikin risau? Apalagi dibuat headline, headline dalam beberapa uh, situs, beberapa majalah-majalah Islam dibahas di kantor dan bagaimana karena kan itu hal yang aneh tidak bu, bukan hal yang aneh dan bukan masalah kenapa kita sholat bukan karena meniru Yahudi namun kita sholat karena perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajaran Rasulullah Sallam jadi poin yang kedua kalaupun itu merupakan ajaran umat sebelum kita amalan orang kafir namun bila itu diperintahkan maka kita amalkan dan tidak boleh dirubah syariat tersebut tidak boleh dirubah poin yang ketiga Syarat suatu tasabuh dikatakan haram bila tasabuh tersebut tidak mendatangkan manfaat selain hanya faktor tasabuh saja. Ya, niru. Ngefan kata orang. Yang ngefan, senang. Namun bila amalan tersebut mendatangkan manfaat. Misalnya seperti yang dilakukan Nabi membuat stempel agar suratnya bisa dibaca, diterima oleh orang-orang kafir, Persia, Romawi dan yang lainnya. Maka ini ada manfaatnya, maka tidak masalah. Sehingga yang sering sekali sekarang diisukan oleh masyarakat yang risau tatkala mendengar tasabuh itu haram. Lalu kenapa Anda naik pesawat, Anda naik kendaraan? Bukankah ini tasabuh dengan orang Jepang, tasabuh dengan orang eh, Amerika yang mereka yang membuat mereka yang memproduksi. Itu tidak masalah. Itu bukan tasabu yang haram. Itu tasabu yang mubah. Kenapa? Pesawat, kendaraan, alat-alat telekomunikasi itu adalah hal-hal yang terbukti bermanfaat. Sehingga tidak diharamkan dalam Islam. Karena Islam tidak pernah mengharamkan yang manfaat, yang berguna. Namun Islam mengharamkan sesuatu yang tidak ada gunanya atau bahkan merugikan ataupun membahayakan. Baik membahayakan agama kita atau membahayakan dunia kita. Jadi Poin ketiga, kalau suatu masalah itu ada manfaatnya dan itu manfaatnya benar secara syariat, maka tidak diharamkan. Sehingga tidak ada alasan antum mengharamkan tersebut kenapa naik kendaraan naik pesawat, kenapa menggunakan alat telekomunikasi dan yang lainnya. Itu bukan haram karena itu bukan ciri khas. Sekarang kita tidak bisa membedakan yang naik pesawat berarti orang kafir tidak bisa. Terlebih-lebih itu adalah hal yang bermanfaat, maka itu bukan tasyabuh yang haram. Jadi ada tiga poin itu tasabuh yang uh, bukannya yang haram tasabuh yang tidak bermanfaat. Namun yang bermanfaat maka boleh kita meniru. Kemudian yang keempat dan ini yang terakhir poin yang terakhir dalam syarat tasabuh itu haram ada faktor kesengajaan. Dengan sengaja dia niat niru. Niat niru orang kafir niru orang kafir dengan sengaja ada niat saya ingin niru. Namun kalau kebetulan tidak tahu kalau itu ciri khas orang kafir, maka dia tidak haram perbuatannya walaupun ia dianjurkan setelah tahu dianjurkan untuk menyelisihinya, untuk meninggalkan amalan tersebut. Karenanya pada satu hari Rasulullah SAW tatkala melihat salah seorang sahabat yang mengenakan cincin dari besi, beliau mengatakan Kenapa ada salah seorang dari kalian ya'madu ila zi ahli nar dengan sengaja menggunakan seragamnya penghuni neraka. Itu apa perhiasan yang terbuat dari besi. Karena penghuni neraka kelak akan dikenakan borgol rantai yang itu semuanya terbuat dari besi. Karena para ulama mengatakan mengenakan perhiasan dari besi, gelang besi, eh, cincin besi atau yang serupa itu diharamkan jadi kapan haram? Kalau sudah tahu dan kemudian sengaja terus menggunakan. Namun kalau belum tahu, tidak masalah, tidak dosa. Namun kalau sudah dikasih tahu, ingat ini adalah ciri khas orang kafir, ya harus ditinggalkan. Bukan dipertahankan dengan seribu satu alasan. Misalnya ini karena sudah jadi budaya, karena saya sudah suka. Tidak bisa. Kalau sudah tahu itu ciri khas orang kafir, maka ditinggalkan. Terlebih-lebih kalau amalan tersebut ada kaitannya dengan ideologi orang kafir. Pada suatu hari ada seorang wanita bernadar untuk menyembelih seekor onta di daerah Buana. Nadarat imra'atun antazbah antan hara ibilan di Buana. Ada seorang wanita yang bernadar ingin menyembelih seekor onta di daerah Buana atau sama nama daerah di Jazirah Arabia. Maka Rasulullah SAW bertanya, Hal kana fiha min ayadihim? Apakah di tempat buana itu ada perayaannya mereka? Wanita tersebut mengatakan tidak. Tidak pernah di tempat ini digunakan untuk mengadakan perayaan orang-orang kafir. Taib. Apakah tempat ini sebagai tempat penyembelihan mereka, tempat sesajian mereka? Kata wanita tersebut tidak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, aufi binadri. Penuhilah nazarmu fa innahu la wafa linadrin fi ma'siyati al khaliq karena sesungguhnya tidak ada, tidak dibolehkan kita memenuhi nazar yang nazar tersebut haram hukumnya yaitu nazar yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan hari ini. Hari ini adalah hari yang katanya apa? tahun kelinci atau tahun apa dan itu merupakan hari perayaan orang-orang Cina Konghucu. Banyak dari kaum muslimin yang dengan sadar dengan sadar turut merayakan hari ini dengan sadar mengucapkan selamat hari raya dengan apa itu saya tidak hafal, saya berusaha menghafal, tidak hafal-hafal. Saya ingin contohkan, tapi kebetulan kok tidak hafal-hafal. Angele. Nah, itu termasuk bagian dari ini merayakan hari ini, menganggap hari ini sebagai hari yang keramat, menganggap hari ini sebagai hari raya, mengenal hari perayaan sehingga harus diperlakukan spesial, meliburkan hari ini, kemudian apa namanya turut mengucapkan, membuat sesajian sajian atau membuat makanan-makanan yang dihadiahkan, terus berganti, bertukar apa namanya ucapan selamat. Ini termasuk perayaan hari-hari orang-orang kafir. Ini kelihatannya sepele, ringan, tapi ini adalah iman Anda. Ini berkaitan dengan ideologi Anda yang tidak sepantasnya seorang muslim tawar menawar. Toleransi silahkan tetangga konghucu tidak masalah, namun tidak sepantasnya kita menjual, tidak sepantasnya kita mengorbankan agama hanya karena apa? Hanya karena ingin dikatakan, oh tetangga yang toleran. Karena ikhwan wa ahibbai, marilah kita mulai bisa membedakan mana yang itu wilayah, ranah iman, ranah ideologi dan mana itu yang merupakan ranah sosial. Kita silahkan berbuat baik dengan tetangga. Tetangga baik, tidak masalah. Dia merayakan, biarkan dia merayakan. Namun saya tidak ingin ikut merayakan. Kenapa? Ini adalah agama. Ini adalah keimanan. Ini adalah tauhid. Saya bertangga, bertangga baik. Saya tidak akan ganggu dia. Silahkan dia merayakan di rumah dia itu rumah dia. Namun saya ikut mengucapkan tidak. Saya sengaja ingin mencontohkan ini karena di email saya, di Facebook saya penuh. Saya sudah sampai capek menghapusi apa namanya ucapan selamat yang tadi itu. Kong apa itu? Kong Vi apa? Saya juga sampai sekarang enggak, saya terus ingat, ingat, ingat juga. Ini ini subhanallah, itu adalah teman-teman kaum muslimin. Tapi subhanallah, menganggap ini hal yang sepele. Padahal ini adalah ideologi. Ini adalah iman. Tidak sepantasnya kita menawar-nawar dalam masalah iman. Kita buktikan. Kita punya prinsip, kita memiliki harga diri, kita memiliki tauhid. Untuk sosial, kita sosial. Kita tidak akan jarah toko mereka, tidak akan hancurkan tempat itu. Urusan mereka itu dilindungi oleh negara kita, biarkan. Namun kita harus ikut merayakan, mengucapkan selamat. Tidak. Ini adalah urusan iman. Kita sebagai penduduk mayoritas, kita sebagai kaum muslimin, sebagai perubi, kenapa mesti harus berkorban dengan iman? Demi apa? Agar bisa bertetangga dengan pendatang. Subhanallah. Sebagai minoritas, kenapa masih harus seperti itu? Yang harus berkorban adalah dia. Dia harus menjaga perasaan kita sebagai penduduk pribumi, sebagai penduduk mayoritas. Bukan kita yang harus mengorbankan iman demi apa? Demi menjaga perasaan dia. Padahal dia pun tidak akan tersinggung kalau kita tidak mengucapkan konfisong atau apa namanya itu. Dia tidak tersinggung. Namun karena rendahnya harga diri kita, lemahnya iman kita, kita sampai memasang tulisan, mengucapkan di bandara-bandara, di tempat-tempat umum, di toko kita, di uh, status Facebook kita dan semuanya dipasang seperti itu subhanallah. Seakan-akan agama ini sudah tiada lagi harganya bagi kita. Seakan-akan kita sudah tidak merasa memiliki iman, memiliki tauhid dalam hati ini. Na'udzubillah. Ikhwan wahibai, bila tadi saya telah mencontohkan tasyabuh itu dengan orang kafir Mungkin ada yang bertanya, kalau gitu tasabuh yang haram itu hanya dengan orang kafir saja? Tidak. Tasabuh itu bukan hanya haram dengan orang kafir saja. Bahkan banyak tasabuh yang diharamkan walaupun untuk orang kafir. Bahkan tasabuh dengan seorang muslim. Yaitu lawan jenis. Laki-laki meniru lawan jenis wanita. Walaupun dia muslimah, walaupun dia Aisyah istri Rasulullah SAW maka itu haram hukumnya. Sebaliknya, seorang wanita dia haram meniru ciri khas laki-laki. Walaupun laki-laki itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka jagalah karakter sebagai laki-laki sebagai wanita agar benar-benar menjadi hamba Allah yang sempurna. Di antara tasabuh yang diharamkan dalam Islam ialah tasabuh dengan hayawanat binatang ternak. Allah Subhanahu wa taala telah banyak menyebutkan ayat mencela orang-orang yang meniru binatang ternak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mencela orang kafir yang mereka ini diserumahkan bagaikan hewan ternak. Ya'kuluna wa yatamatta'una yatamatta'una wa yaquluna kama ta'kulul an'amu wan naru dalam surat Muhammad. Orang kafir itu perumpamaannya bagaikan hewan ternak yang kerjanya itu berfoya-foya dan makan minum bagaikan kama ta'kulul an'am wa naru maswallahu bagikan perilaku binatang ternak yang kerjanya hanya mengumbar syahwat dan makan serta minum itulah pola pikir hewan ternak karenanya kaum muslimin seorang mukmin seorang muslim yang nalarnya hanya dipenuhi dengan syahwat dengan makan minum yang penting makan yang penting minum yang penting puas standar nilai tolak ukurnya adalah kepuasan bukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala bukan agama Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan hewan ternak makanya Rasulullah SAW mengatakan ta'isa abdud dinar ta'isa abdud dirham Celakalah orang yang telah memperbudak dirinya kepada dirham dan dinar. Ambisi dia hanya mengeruk harta. Ia tidak pernah berpikir ridho atau tidak Allah Subhanahu Wa Taala. Ia tidak pernah berpikir halal atau tidak. Ia tidak pernah berpikir bagaimana surga dan bagaimana neraka. Tidak. Yang penting bagaimana ia mengumpulkan uang, bagaimana ia mengeruk kekayaan. Itulah yang Rasulullah Tak Ta'isa abdul dinar, celakalah para pemuja dirham dan dinar. Jadi meniru hewan ternak itu diharamkan. Karenanya Rasulullah bukan hanya ternak bahkan dengan hewan secara umum. Rasulullah SAW pun melarang kita untuk meniru kalb, meniru anjing. Dalam banyak kesempatan Rasulullah mencela orang yang meniru anjing. Misalnya orang yang sudah bersedekah. Kemudian ditarik lagi, oh tidak jadi sedekah saya. Diambil lagi Orang yang bersedekah, oh saya batalkan. Ditarik lagi ini oleh Rasulullah SAW digambarkan bagaikan anjing. Yaqi'u fayaudu fayakula kayak ah, yang ia anjing ini muntah kemudian ia makan lagi apa yang keluar dari mulut perutnya itu itulah perumpamaan seorang muslim yang bersedekah kemudian ditarik lagi sedekahnya dibatalkan lagi sedekahnya ini tentu celaan ini tentu hinaan ini tentu gambaran betapa kejinya perbuatan tersebut digambarkan bagikan anjing. Karena para ulama mengatakan meniru anjing, meniru perbuatan anjing seperti ini, ini adalah haram hukumnya. Karena para ulama mengatakan menarik kembali sedekah itu hukumnya haram. Di antara bukti bahwasanya meniru dengan hewan ternak atau binatang secara umum diharamkan Rasulullah SAW melarang kita tatkala kita sholat untuk menempelkan lengan ini ke lantai Beliau mengatakan la yaftarisu la yabsutu ahadukum ibtisa eh, ibtisat as-sabu. Jangan sekali-kali kalian membentangkan lenganmu ketika sujud menempel di lantai sepanjang ini, namun tegakkanlah. Jangan seperti imbisat, jangan seperti uh, tatkala hewan buas, binatang buas yang sedang duduk. Hewan binatang buas, singa, harimau tatkala duduk lengan depannya, kaki depannya pasti diletakkan ke tanah. Nah, ini perbuatan semacam ini meniru perbuatan hewan buas tatkala duduk, tatkala kita sujud seperti hewan buas ini diharamkan dalam Islam. Walaupun itu sholat, walaupun kita sedang sujud, ternyata kita bisa saja melakukan perbuatan haram, yaitu apa? Meniru tata cara hewan buas tatkala duduk. Dan masih banyak lagi. Dalil-dalil yang menyebutkan larangan kita meniru perilaku hewan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna Ankaral aswat la sautu Alhamir Sesungguhnya tatkala Luqman memberikan pesan kepada putranya. Beliau menekankan agar ia merendahkan suaranya. Ia tidak berkata-kata yang kasar, yang keras. Kenapa? Kata alasan Luqman dari pesannya, Inna angkarol aswat la sautu alhamir. Sungguhnya suara yang paling buruk adalah suara keledai. Silahkan koreksi. Keledai di mana saja kala mengeluarkan suara pasti melengking dan suaranya jelek keras. Begitu juga seorang muslim yang hobinya teriak-teriak. Seorang muslim yang hobinya mengangkat suara-suara yang keras. Ia tidak bisa bertutur kata yang lembut. Walau berhadapan dengan orang, dia lawan bicaranya di hadapannya pasti dia suaranya keras, teriak-teriak, marah-marah. Ini digambarkan dalam pesan Luqman alaihissalam bagaikan suara hamir, bagaikan suara keledai. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang mengharamkan kita meniru hewan ternak atau hewan secara umum. Ada poin yang ingin saya tekankan. Di dalam pendidikan, seringkali putra-putra kita, putri-putri kita diajari suara-suara hewan. Diajari gerakan-gerakan hewan. Tentu ini adalah pola pendidikan yang tidak selaras dengan dinul Islam. Karena saya berpesan, teman-teman yang memiliki putra-putri masih kecil, para tenaga pengajar yang di sekolah-sekolah Islam jangan pernah ajarkan anak-anak kita suara-suara meniru suara-suara atau perilaku tindakan-tindakan hewan. Kalau alasnya ingin mengenalkan mudah sekali dibawa ke kebun binatang nih suara gajah, ini suara harimau, ini suara burung mudah tidak usah mereka suruh niru. Apa manfaatnya bisa meniru suara hewan? Manfaatnya bisa mengenal mudah bisa dengan rekaman. Ini suara apa? Ini suara hewan. Suara hewan apa? Kuda. Ini suara apa? Suara kambing. Tidak usah diajarkan mereka untuk meniru. Karena tidak ada manfaatnya. Dan kedua, suara-suara hewan itu buruk untuk didengar. Tidak sepantasnya putra putri kita diajari dilatih untuk bersuara bagaikan suara hewan atau berperilaku seperti perilaku hewan Makanya bagi yang ingin mengajarkan bela seni, bela diri jangan diajarkan jurus-jurus yang meniru hewan. Buruk sekali. Tampangnya, penampilannya buruk. Ada manusia normal kok diajari gerakan-gerakan bagaikan kera sehingga dia menari-nari bagaikan kera yang itu apa kata orang Jawa ketek ronggeng. Yang kalau ditabui joget. Itu buruk sekali penampilannya. Karena yang wahai wahibai, jagalah harga diri, jagalah kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna. Allah katakan fi ahsani taqwim kita diciptakan dalam ciptaan yang paling sempurna. Kenapa mesti kita harus meniru? Suara kita paling bagus. Kenapa kita jelek-jelekan suara kita dengan meniru suara hewan? Allah Subhanahu wa taala beri kita nalar yang jelas, yang sehat. Kenapa kita berperilaku seperti perilaku hewan? Terlalu banyak seni bela diri yang tidak meniru hewan dan efektif, bagus dan terbukti hebat. Tidak perlu harus meniru seni bela dirinya hewan alhamdulillah. Kemudian ada hal lain yang ingin saya sampaikan sebagai penutup perjumpaan kita. Tadi saya telah katakan bahwa tasyabuh itu haram bukan hanya kepada orang kafir namun juga kepada hewan dengan hewan dan diantaranya tersebut dengan orang-orang fasik. Orang fasik adalah orang yang agamanya rendah, orang yang akhlaknya buruk, orang yang perilakunya tidak terpuji dalam syariat dan ini Masya Allah masyarakat kita bisa dikatakan mayoritas terjerumus dalam tasabuh tasabuh yang seperti ini kalau tidak ngefan klub bola seragam klub ini, klub itu kita pakai bangga kalau kita pakai klub klub tertentu kalau tidak pakai klub musik, kalau tidak pakai pakaian yang digunakan oleh bintang film ini, bintang film itu, subhanallah. Seakan-akan kita tidak merasa memiliki harga diri. Kita merasa akan berpenampilan sempurna tatkala memakai apa? Memakai seragamnya klub bulan klub A, klub bola ini, bola itu. Padahal mereka itu selain orang kafir, kalaupun mereka orang muslim, mereka orang muslim yang agamanya tidak baik. Sholat waktu sholat tetap main bola, waktu sholat tidak peduli, aurat dibuka kemana-mana. Itu kalau pemain musik, bintang film, kenapa kita mesti bangga? Kenapa kita merasa diri kita sempurna? lebih pede, lebih percaya diri tatkala mengenakan seragam mereka, atribut mereka. Tidakkah kita bisa merasa bahwa saya lebih sempurna dari mereka? Alhamdulillah saya bisa menutup aurat. Alhamdulillah saya tahu waktu sholat. Sehingga waktu sholat sholat dan saya tidak menjual harga diri hanya dengan mendapat karena ingin mendapatkan sejumlah uang dengan menjual harga dirinya menumbuhkan umbar auratnya dan seterusnya. Karena. Waspadalah, buktikanlah, tanamkanlah, jagalah iman, keutuhan iman kita, akhlak kita dengan tidak meniru orang-orang yang tercela semacam itu. Tidak sepantasnya seorang muslim merendahkan harga dirinya dengan meniru, mengenakan seragam, apalagi naudzubillah turut memasarkan klub-klub yang jelas itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Klub-klub atau orang-orang yang akhlaknya tidak terpuji, karena ya ikhwan wa ahibbai sadarilah peranan diri Anda. Syukurilah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Anda sebagai seorang mukmin, seorang muslim dan jagalah nikmat ini jangan sampai anda merasa Anda memiliki kekurangan gara-gara sebagai seorang muslim, maka agar sempurna, agar lebih pede, Anda meniru orang-orang yang tercela perilakunya. Wallahu a'lam bishawab.